Apa judulnya di situ, Pak? Judulnya tiada ya seorang pun yang berhak disembah selain Allah. Iya. Tiada seorang pun yang berhak disembah selain Allah. Kalau di kitab aslinya beliau langsung buat judul ayat yang dibahas Tapi intinya sama Kita akan membahas beberapa dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menunjukkan batilnya perbuatan syirik dosa terbesar yang paling Allah murkai Beliau menyebutkan di sini beberapa dalil yang pertama surat Al-A'raf ayat 191 sampai 192 Allah Subhanahu wa taala berfirman ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasran wa la anfusahum yansurun Apakah mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak bisa menciptakan apapun dan Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu juga makhluk yang diciptakan yang tidak bisa memberikan pertolongan kepada mereka bahkan tidak bisa juga menolong diri-diri mereka sendiri inilah dalil yang pertama di dalam bab ini jemaah sekalian di dalam ayat yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita batilnya perbuatan syirik Perbuatan syirik adalah perbuatan yang batil dan perbuatan yang sangat bodoh. Kenapa jemaah sekalian? Karena orang yang menyekutukan Allah yaitu menyembah selain Allah, dia menyembah makhluk yang juga diciptakan bukan menyembah pencipta. Karena selain Allah namanya makhluk hanya ada Allah sebagai pencipta dan makhluk. Selain Allah seluruhnya makhluk. Tidak sepatutnya sama-sama makhluk, sama-sama diciptakan kemudian saling menyembah. Padahal sama-sama makhluk. Kenapa? Karena sama-sama lemah. Sama-sama membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa menciptakan, tidak tidak pula bisa memberikan pertolongan. Karena yang bisa memberikan pertolongan hanyalah Sang Pencipta. Pertolongan itu sendiri yang Allah berikan kepada kita, Allah yang menciptakannya. Allah menciptakan pertolongan kepada kita berupa rezeki. Allah menciptakan pertolongan kepada kita berupa kebaikan-kebaikan selamat dari musibah itu semua ciptaan Allah hanya Allah yang maha mampu menciptakannya iya jadi orang yang menyembah selain Allah menunjukkan kebodohan sepatutnya yang disembah hanyalah yang mencipta dialah yang berhak untuk diibadahi maka ayat ini jemaah sekalian Ayat yang menyadarkan orang yang menyekutukan Allah Kalau mau sadar Kalau mau berfikir, Bagaimana mungkin kita menyembah Satu zat yang tidak menciptakan kita Tidak bisa menolong kita Tidak bisa memberi manfaat Tidak, tidak bisa pula menimpakan mudarat Kalau kita berdoa kepadanya Dia nggak bisa dengar Kalaupun dia dengar dia nggak bisa menciptakan pertolongan untuk kita. Jadi apa manfaatnya? Dan lebih parah lagi, kadang mereka menyembah yang mereka buat sendiri. Mereka pahat patung sendiri, itu yang mereka sembah. Artinya mereka sembah sesuatu yang lebih lemah daripada mereka. Mereka yang buat. Kalau mereka mau hancurkan bisa hancur. Itu yang mereka jadikan sesembahan. Iya. Kemudian jamaah sekalian, ayat ini juga menunjukkan kepada kita Allah tidak patut dipersekutukan dengan siapapun. Dengan siapapun. Apakah dengan patung-patung ataukah dengan seorang wali? Kenapa? Karena sama-sama nggak bisa menciptakan pertolongan untuk kita. Sama-sama bukan pencipta kita, sama-sama bukan penolong kita. Iya. Jadi ayat yang mulia ini menjelaskan semua bentuk kesyirikan adalah batil, tidak benar, salah dan termasuk kebodohan. Baik. Kemudian ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmirin." Dan apa yang kalian sembah selain Allah tidak memiliki apapun walau hanya setipis kulit ari. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Kalau kalian berdoa kepada mereka, niscaya mereka tidak akan bisa mendengarkan doa kalian. Walau sami'u mastajabu lakum, andai mereka mendengarkan sekalipun, mereka tidak akan dapat mengabulkan doa kalian wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum dan pada hari kiamat mereka akan mengingkari kesyirikan kalian wala yunabbi'uka mithlu khabirin dan tidak ada yang mengabarkan kepadamu di hari kiamat kelak seperti Allah yang Maha mengetahui Jemaah sekalian di dalam ayat yang mulia ini surat Fatir ayat ke-13 dan 14 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan empat kebatilan orang yang menyekutukan Allah Apakah berdoa kepada selain Allah atau mempersembahkan ibadah yang lainnya? Pertama, mereka telah menyembah sesuatu yang tidak punya apapun. Nggak punya apapun. Yang memiliki segala sesuatunya hanya Allah. Dialah yang maha kaya. Dialah raja, dialah pemilik segala sesuatunya. Tapi mereka malah menyembah selainnya yang tidak punya apa-apa. Tidak memiliki kekuasaan apa-apa. Bagaimana bisa memberikan satu kebaikan padahal dia tidak punya apa-apa. Ini yang pertama. Yang kedua, andai mereka berdoa kepadanya, mereka tidak akan mendengarkan. Contohnya orang-orang yang berdoa kepada patung-patung atau berdoa kepada orang yang sudah mati. Tidak ada satu dalil yang menunjukkan orang mati itu bisa mendengarkan doa orang yang hidup. Tidak ada satu dalil pun dan juga tidak akan bisa dibuktikan secara ilmiah sampai kapanpun. Ya, belum ada sampai sekarang ya jaringan kekuburan. kuburan. Ya, nggak ada. Yang ada hanya ada dalilnya orang mati itu bisa mendengarkan langkah-langkah kaki orang meninggalkan kuburan. Iya. Demikian pula ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada kaum musyrikin yang dilempar ke sumur Badar, apakah kalian sudah rasakan apa yang telah diancamkan oleh Rob kalian? Itu saja, ada dalilnya. Ya. Intinya kalau tidak ada dalilnya, nggak bisa kita katakan orang mati bisa mendengarkan. Jangankan bisa gentayangan, mendengarkan pun nggak ada dalilnya. Dia bisa mendengarkan apa yang terjadi di dunia ini. Dia sudah di alam lain. Ya. Dia sudah di alam lain. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam hadis yang sahih ada malaikat khusus yang bertugas menyampaikan salawat dan salam umatnya kepada beliau. Artinya beliau nggak mendengar langsung. ya Maka kata Allah, kalau kalian berdoa kepada mereka, mereka nggak bisa mendengarkan doa kalian. Itu yang kedua. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan, "Walau sami'u mastajabu lakum." Andai mereka dengar sekalipun, mereka tidak akan bisa mengabulkan. Bahkan bisa jadi mereka yang butuh doa kita. Bagaimana dia mau mengabulkan orang lain? Sedangkan kondisi dirinya di dalam kubur belum tentu selamat. Kita nggak punya ilmu gaib untuk mengetahui orang ini pasti selamat atau malah mendapatkan azab. Iya. Kemudian yang keempat kata Allah, "Wa yaumal yakfuru nabi syirikukum. Pada hari kiamat mereka akan mengingkari kesyirikan kalian. Apalagi jika yang mereka sembah itu atau mereka berdoa kepadanya itu adalah seorang wali. Seorang wali itu dia akan benci orang menyekutukan Allah dengan dirinya. Jadi para wali itu nggak ridho jamaah sekalian. Kita datang di kuburannya, kita mengagungkan kubur, kubur, kuburannya, apalagi sampai berdoa kepadanya. Para wali nggak akan ridho. Kenapa? Karena itu syirik. Perbuatan yang paling Allah benci. Sedangkan para wali itu adalah orang-orang yang paling beriman dan bertakwa kepada Allah. Jadi, ini empat perkara Allah jelaskan kepada kita tentang batilnya kesyirikan. Baik. Kemudian, dalil yang ketiga. Dalil yang ketiga ini adalah potongan sebuah kisah dari episode sejarah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Berkata penulis, wa fi sahih an Anasin radhiyallahu anhu qala. Di dalam as-sahih yaitu dalam sahih Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Anas bin Malik semoga Allah meridhai beliau ia berkata Syujjan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin wa kusirat rubaiyatuhu Nabi sallallahu alaihi wasallam terluka kepalanya pada peperangan Uhud Artinya terkena serangan orang-orang musyrik. Dan gigi beliau patah. Subhanallah, ini yang tertimpa kepada nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gigi beliau patah. Fakal, maka beliau pun bersabda, "Kaifa yuflihu qaumun Shajju nabiyahum?" Bagaimana mungkin satu kaum akan beruntung? Maksudnya akan mendapatkan hidayah Sementara mereka telah melukai Nabi mereka Seakan-akan Nabi SAW mengatakan Sangat sulit Atau bahkan mustahil mereka dapat hidayah Karena mereka telah menyakiti orang yang paling Allah cintai Orang yang paling mulia Nabi mereka sendiri Ini beliau sendiri yang mengatakan Apa yang terjadi jemaah sekalian? fana zalat Maka turunlah ayat laisa laka minal amri syai'un engkau wahai Muhammad tidak ada campur tangan dalam urusan ini surat Ali Imran ayat ke-128 baik apa maksud ayat ini jemaah sekalian maksudnya adalah menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas ucapan beliau yang seakan-akan terkesan orang-orang itu tidak akan lagi mendapatkan hidayah. Kenapa? Mereka sudah melakukan dosa yang sangat besar. Ini dosa besar, nggak main-main. Menyakiti seorang nabi, bahkan melukai sampai giginya patah dan bermaksud membunuh. Hanya saja beliau tidak sampai wafat. Itu maksud mereka. Ini dosa yang sangat besar. Iya. Saking besarnya dosa itu jamaah sekalian, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengatakan, bagaimana mungkin mereka dapat hidayah? Maka atas ucapan tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala menegur beliau, "Laisalaka minal amri syai'un." Engkau wahai Muhammad tidak ada campur tangan di dalam urusan ini. Urusan apa maksudnya? Memberi hidayah, menerima taubat, mengampuni, menyesatkan itu hak Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa sedikit pun mempengaruhi atau campur tangan di dalam urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka jemaah sekalian, ayat yang mulia ini menunjukkan kepada kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanyalah manusia biasa. Hanyalah manusia biasa seperti kita juga. Tidak bisa memberikan hidayah tidak bisa mengampuni, tidak bisa menerima taubat, tidak bisa menyesatkan. Artinya apa? Beliau manusia biasa sehingga tidak patut dipersekutukan dengan Allah. Iya. Nah, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja tidak patut dipersekutukan dengan Allah, maka selain beliau lebih tidak patut lagi. Iya kan? Kalau Nabi saja tidak patut dipersekutukan dengan Allah, maka para wali lebih tidak patut lagi untuk dipersekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi ini sisi pendalilannya. Kemudian di dalam hadis ini ada pelajaran lain yang bisa kita petik. Hadis ini juga menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia biasa di mana beliau tersakiti sebagaimana manusia biasa tersakiti beliau terluka bahkan kepala beliau yang terluka dan gigi beliau patah artinya beliau manusia biasa sama seperti kita yang terluka kemudian kita juga butuh makan beliau juga makan kita menikah beliau juga menikah dan berketurunan maka itu juga menunjukkan beliau tidak patut dipersekutukan dengan Allah maka selain beliau lebih tidak patut lagi dan juga jemaah sekalian menunjukkan beliau tidak punya ilmu kebal. Iya. Tidak punya juga apa namanya? tenaga dalam. Beliau punya pedang dan beliau punya baju besi. Ya. Ini kebetulan arah wajah baju besinya hanya bagian bawah kan pada umumnya, maka patah gigi beliau, terluka kepalanya. Mungkin kalau apa namanya? dipanah atau di tombak di bagian bawah terlindung dengan baju besi. Itu yang dimiliki Rasulullah SAW, bukan ilmu kebal. Baju besi. Dan baju besi itu ketika beliau meninggal belum sempat ditebus. Karena digadaikan kepada seorang Yahudi untuk sekedar membeli makanan. Ya, nanti para sahabat yang menebusnya. Maka yang mereka sebut ilmu kebal dan tenaga dalam itu pada hakikatnya hanyalah sihir hanyalah sihir. Itu semua permainan setan. Tidak ada dalam Islam. Para sahabat terluka, para sahabat semuanya punya pedang. Khalid bin Walid dalam satu peperangan pernah menggunakan sembilan pedang. Ya, maksudnya satu-satu, bukan sembilan sekalian. Kenapa jamaah sekalian? Karena semuanya patah. Ya, patah di tangan beliau, patah satu ganti lagi, patah satu ganti lagi. Itu Khalid bin Walid. Ketika beliau meninggal dunia, orang yang memandikannya menghitung di tubuhnya ada kurang lebih 80 luka. Ini sudah termasuk panah, tombak, pedang dan semuanya dari bagian depan, tidak ada di bagian belakang. Artinya apa? Gak pernah lari menghadapi musuh. Iya, semuanya di bagian depan, 80 luka. Artinya apa? Beliau gak punya tenaga dalam, gak punya ilmu kebal. Iya, itu para sahabat generasi terbaik. Mereka bisa menang dengan apa jemaah sekalian? Apakah dengan kekuatan senjata? Tidak. Dengan kekuatan iman dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itulah rahasia kemenangan kaum muslimin dari masa ke masa. Jadi jangan banggakan senjata dan jangan takut, jangan takjub melihat senjata orang-orang kafir. Dari dulu sudah begitu kok. Dari dulu senjata orang-orang kafir pada umumnya lebih hebat daripada orang-orang muslim. Pasukannya lebih banyak. Gak perlu kita takut. Kalau kita bersenjatakan iman. Ya, walaupun bukan berarti kita juga nggak mempersiapkan senjata, persiapkan semampu kita. Tapi itu bukan yang utama. Yang utama adalah persiapan keimanan. Itulah senjata yang paling ditakutkan oleh musuh-musuh Islam. Iya. Maka ini menunjukkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam manusia biasa. Dan juga jemaah sekalian, dalam hadis ini menunjukkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam nggak tahu perkara gaib. Iya kan? Kalau beliau tahu perkara gaib, pasti beliau sudah bisa menghindar. Ini mau ada serangan kayaknya. Menghindar. Ternyata beliau tidak tahu. Bahkan di perang Uhud itu secara keseluruhan kaum muslimin tidak menang, walaupun tidak kalah juga. Tapi korban cukup banyak di perang Uhud. Ya. Itu karena apa? Karena ada sekelompok pasukan pemanah yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tugaskan untuk tetap berada di bukit, ya, tetap berada di bukit. Mereka seakan lupa dengan pesan Nabi ketika mereka melihat orang-orang kafir sudah berlarian, kaum muslimin sudah mulai memungut ganimah, mereka kemudian lupa dengan pesan Nabi dan mereka turun. Nah, Khalid bin Walid ketika itu masih kafir. Beliau memang ahli strategi perang beliau melihat ini ada peluang besar untuk memukul kaum muslimin, tiba-tiba dia buat strategi. Pada akhirnya banyak sekali korban dari kaum muslimin termasuk paman Nabi sallallahu alaihi wasallam Hamzah bin Abdul Muthalib. Ya, kaum muslimin benar-benar sangat sedih. Andai beliau tahu perkara gaib, beliau nggak akan pergi ke perang Uhud. Kalau hasilnya akan seperti itu. Karena beliau sangat sedih, wafat para sahabat terbaik dan wafat uh, paman beliau sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan apa? Beliau manusia biasa. Itu juga telah Allah tegaskan dalam Al-Qur'an, "Walau kuntu 'alamul ghaiba lastakthartu minal khair wa mamasani massaniya su'." Katakan wahai Muhammad, andai aku tahu perkara gaib, maka aku akan memperbanyak kebaikan dan tidak akan ditimpa keburukan. Ternyata beliau ditimpa berbagai macam musibah dan malapetaka. Iya. Kemudian jamaah sekalian, Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan hikmah peristiwa ini agar kita betul-betul paham beliau adalah manusia biasa. Itu hikmahnya. Karena kalau Allah mau menolong Rasulnya untuk menang, kan mudah bagi Allah. Buktinya pada peperangan lain, Allah menolong. Bahkan pada perang badar, kaum muslimin hanya 300-an, orang kafir sampai 1000. Jadi, dua tiga kali lipat. Allah menolong dan kaum muslimin menang. Tapi pada perang Uhud mereka tidak menang. Kaum muslimin tidak menang walaupun tidak bisa dikatakan kalah, seri. Iya. Di situ ada hikmah. hikmah yang terbesar itu tadi agar kita tidak kemudian menuhankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang terjadi pada umat Nasrani. Umat Nasrani melihat betapa Nabi Isa ini banyak sekali kelebihannya, banyak sekali mukjizatnya sehingga mereka pun berlebihan dalam menyikapi beliau sampai menyembah beliau. Nah, Nabi Muhammad SAW kelebihannya lebih banyak, mukjizatnya lebih dahsyat. Justru lebih dikhawatirkan akan dipersekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmahnya. Agar kita tahu beliau sallallahu alaihi wasallam adalah manusia biasa seperti kita juga. Hikmah yang lain juga disebutkan oleh Imam Nawawi karena para nabi dan rasul itu cobaannya lebih berat. Cobaannya lebih berat. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Asyaddun nasi al-anbiya" Asyaddun nasi bala'an al-anbiya Thummal amthal fal amthal Orang yang paling keras balaknya Itu para nabi Kemudian yang di bawahnya sesuai keimanan Kemudian yang di bawahnya lagi Artinya apa? Kita mendapatkan ujian sesuai dengan tingkat keimanan Makanya luar biasa dahsyat uh, ujian yang menimpa para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Ya. Demikian pula hikmah yang lain kenapa Allah izinkan nabinya disakiti agar kita mencontoh beliau bagaimana seharusnya bersabar di jalan Allah. Agar kita paham di jalan Allah itu ada berbagai macam kesusahan. Gak gampang masuk surga kan? Kalau gampang masuk surga semua orang bisa masuk surga. Masuk surga itu ternyata tidak mudah. Seorang nabi pun tidak mudah untuk masuk surga. Agar kita jadikan beliau sebagai teladan di dalam menghadapi berbagai macam ujian dan kesusahan dengan bersabar. Pelajaran yang lainnya yang bisa kita petik adalah jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan putus asa. Ya, walaupun orang itu melakukan dosa, jangan putus asa kemudian dia bertobat kepada Allah. Karena di sini para sahabat melakukan kesalahan, lalu kemudian mereka bertobat. Mereka tidak mengikuti arahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk tetap di Bukit Uhud, apa di Bukit Pemanah. Ya, Bukit Pemanah itu seberangnya Bukit Uhud. Nanti kalau antum ke Madinah akan ada kelihatannya samping Bukit Uhud, sebelahnya Bukit Pemanah. Di apa namanya di bawahnya pemakaman syuhada Uhud orang-orang yang mati syahid dalam perang Uhud itu dan itu termasuk yang dianjurkan kita berziarah kalau sudah tiba di kota Madinah ya kalau dari kampung kita niatkan tidak dianjurkan itu beda kalau dari kampung kita niatkan berziarah ke kuburan Nabi itu juga tidak dianjurkan tidak ada hadis sahih nanti sudah tiba di Madinah baru kita niatkan untuk ziarah itu salah satu yang uh, sunahkan kita ziarah ke pemakaman syuhada Uhud jadi dimakamkan di situ juga nggak dibawa lagi ke kota Madinah Para sahabat yang wafat Nanti antum bisa lihat mungkin besarnya lebih besar sedikit dari masjid ini pemakamannya para sahabat di apa namanya Uhud itu. ya disunahkan untuk berziarah. Maka pelajaran yang bisa kita petik, jangan putus asa dari rahmat Allah. Meskipun seseorang terjerumus dalam dosa. Para sahabat kemudian bertobat kepada Allah, maka di masa-masa yang akan datang mereka memenangkan pertempuran-pertempuran. Oleh karena itu, Syekh Thaymin mengatakan hadis ini menunjukkan kepada kita untuk dapat menang melawan musuh-musuh Islam adalah dengan mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada perang Uhud satu perintah Nabi mereka lupa menyebabkan mereka kalah. Maka kata beliau, bagaimana mungkin kita mengajak orang berjihad di masa ini? Bagaimana mungkin mengajak orang berjihad di masa ini? dengan banyaknya penyelisihan mereka terhadap sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau satu saja menyebabkan mereka kalah, apalagi di masa ini, Subhanallah. Makanya persiapan jihad itu bukan hanya sekedar persiapan fisik, yang lebih penting adalah persiapan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itulah kuncinya jihad. Dan untuk sampai pada keimanan dan ketakwaan harus dengan ilmu. Jangan dulu berbicara tentang ilmu jihad, ilmu tauhid dulu. Ya, ilmu tauhid, ilmu beribadah sehari-hari, bagaimana sholat yang benar, wudhu yang benar. Baru kemudian sebelum jihad harus tahu harus tahu juga ilmu tentang jihad. Kalau orang nggak tahu ilmu jihad, ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah. Tidak akan. Kenapa? Karena jihad itu sama dengan ibadah yang lain harus sesuai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa mengerjakan satu amalan tidak ada padanya perintah dari kami, amalan tersebut tertolak. Sama dengan jihad. Jihad hanya bermodal semangat walaupun niatnya baik. Niatnya untuk membunuh orang kafir, tapi tidak punya ilmu. Ilmu tentang jihad tidak mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amalnya menjadi sia-sia dan dia mendapatkan dosa. Ya, itulah yang disebut dengan amalan yang sesat. Amalan bid'ah namanya. Jihad yang bid'ah, jihad yang tidak sesuai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan aksi-aksi teror dan mereka mengatasnamakan jihad. Iya. Jihad itu ada aturannya, tidak seperti yang mereka uh, lakukan. Mungkin saya sebutkan satu aturan jihad yang tidak pernah mereka pikirkan, bahkan tidak pernah mereka tahu, tidak pernah belajar jihad itu harus dipimpin oleh kepala negara. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal imamu junnah yuqatal min wara'ihi wa yuttaqabihi." Imam atau pemimpin negara kaum muslimin itu adalah perisai. Jihad harus dilakukan di, di belakangnya dan dan dia dijadikan sebagai tameng. Ya, itu syarat mutlak. Tidak ada seorang sahabat pun yang pernah berjihad yang pergi berjihad tanpa izin pemerintahnya. Ya. Jadi bukan jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang mereka tempuh. Iya. Dan masih banyak lagi pelanggaran-pelanggaran jihad yang mereka uh, lakukan. Namun uh, bukan ini kesempatannya kita menyampaikan. Insya Allah mungkin di lain waktu. Baik jemaah sekalian, masih ada sedikit waktu untuk tanya jawab. Saya persilakan. السلام عليكم Baik. Karomah itu karomah para wali Itu adalah hal yang harus kita imani. Itu betul-betul nyata ada. Ya. Disebutkan dalam Al-Qur'an dan juga dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kisah-kisah para sahabat tabi'in dan dalam kenyataan sampai di hari kita ini karoma itu ada. Ya. Karoma itu ada dua makna, makna umum dan makna khusus. Makna khususnya adalah khawarikul adah ajrahallahu ala aidi awliyaihi kemampuan luar biasa atau kejadian luar biasa yang Allah berikan atau Allah ciptakan pada wali-walinya itu makna khusus karomah ya sesuatu yang luar biasa sesuatu yang luar biasa. Artinya di luar kemampuan manusia pada umumnya. Itu karomah dengan makna khusus. Nah, tapi harus kita pahami. Sesuatu yang di luar kemampuan manusia itu ada dua macam. Ada karomah dan ada sihir. Iya. Jangan-jangan kita kira karomah padahal sihir. Nah, ini yang jadi masalah. Iya. Sihir itu juga kemampuan yang di luar kemampuan manusia biasa. Ya, contohnya tukang sihir Firaun. Mereka bisa menyihir mata manusia sehingga mereka mengira tali temali itu adalah ular. Ya. Itu kan nggak normal. Makanya disebut paranormal karena dia nggak normal. Ya. Itu di luar kemampuan manusia biasa. Oleh karena itu, bagaimana cara membedakan antara sihir dan karomah. Ya. Apa yang uh, antum katakan tadi itu persis seperti yang diingatkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i pernah mengatakan, kalau kamu lihat orang berjalan di atas udara atau di atas air, maka jangan kamu benarkan dia. Jangan kamu percaya. Sampai kamu lihat bagaimana itibatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini cara membedakan yang pertama. Apakah ini sihir atau karoma? Lihat orangnya. Apakah dia sehari-harinya beribadah senantiasa mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau dia mengada-ada di dalam agama? Ini indikasi kuat. Kalau dia setiap hari, masya Allah, senantiasa mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu indikasi kuat dia dapat karomah. Iya. Kemudian yang kedua, Lihat bagaimana tauhidnya. Kalau dia sehari-hari orang yang mentauhidkan Allah, tidak pernah menyekutukan Allah, maka insya Allah dia mendapatkan karomah. Kalau kita lihat ada satu hal yang luar biasa pada dirinya. Tapi kalau setiap harinya dia menyekutukan Allah, bahkan tidak sholat, yakin dia penyihir. Iya, dia penyihir itu. Jangan tertipu walaupun dia kebal senjata tajam berjalan di udara. Ya. Banyak kan yang bisa terbang terutama di kampung-kampung, apa istilahnya? <laughs> Kalau di kampung saya dikatakan itu pok-pok namanya. Di sebagian kampung beda namanya. Iya. Bisa terbang, Pak. Siapa yang bawa dia terbang? Syaitan. Bahkan di daerah saya kepalanya saja yang terbang, badannya ditinggal. Ya. Subhanallah itu luar biasa sihirnya, dahsyat. Badannya ditinggal, kepalanya yang terbang jalan-jalan nakuti orang. Ya. Jadi itu sama sekali orang bisa terbang, bisa berjalan, punya kesaktian sama sekali bukan menunjukkan dia itu sudah benar. Amalannya benar, dia dapat karamah tidak. Setan juga bisa melakukan itu. Jadi lihat orangnya. Lihat dua indikasi kuat ini ketaatannya kepada Allah, tauhidnya dan sunnahnya. Kemudian perbedaan yang lain, karoma itu bukan hasil belajar karoma. Tidak ada dalam Islam pelajaran untuk mencari ilmu kesaktian, tidak ada. Buktinya Rasulullah SAW saja nggak sakti, para sahabat nggak sakti, yang ada apa namanya jagoan pedang sama tombak, bukan ilmu kebal dan senjata tajam. Iya. Kalau didapatkan dari hasil belajar atau hasil olah tubuh, latihan dan sebagainya, maka itu adalah sihir. Itu adalah sihir. Perbedaan yang lain. Karoma itu tidak digunakan untuk saling tantang menantang. Beda dengan sihir. Ya, mereka suka il, uji ilmu kanuragan. Ilmu kesaktian, kata mereka uji karomah. Ya, itu sihir. Nah ini diantara perbedaannya. Jadi jangan tertipu. Karoma itu ada. Karoma itu ada, tapi jangan tertipu. Sihir jangan kita anggap sebagai karoma. Iya. Kemudian maknanya yang umum dan inilah hakikat karomah yang sebenarnya dengan makna yang umum. Karomah itu adalah pertolongan Allah kepada seorang hamba untuk selalu taat kepadanya. Makanya kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, "A'zamul karamah luzumul istiqamah." Sebesar-besarnya karamah adalah selalu istiqamah dalam ketaatan kepada Allah. Itulah karamah yang paling besar. Makanya jemaah sekalian, satu hal penting yang harus kita pahami juga, Allah berikan kemampuan luar biasa atau karamah kepada wali, seorang wali itu tidak menunjukkan sedikit pun dia lebih baik daripada wali yang lain. Justru bisa jadi karena imannya lebih lemah. Makanya Allah berikan karomah supaya imannya kuat. Itulah sebabnya kata para ulama, mengapa karomah di kalangan sahabat justru lebih sedikit dibanding di generasi tabi'in. Ini kalau kita baca kisah-kisah sahabat dan tabi'in, justru para sahabat kurang walaupun ada Ya, seperti Sa'ad bin Abi Waqqas memimpin pasukan melawan Persia, mereka berjalan di atas air. Ya. Dan yang ikut pasukan itu juga banyak sekali dari generasi tabi'in. Kemudian kalau kita baca kisah-kisah tabi'in, itu lebih banyak kisah karomah. Kenapa? Karena Allah hendak menguatkan iman mereka. Sedangkan sahabat sudah nggak butuh itu. Kenapa mereka nggak butuh? Mereka udah lihat mukjizat langsung, ya kan? Mereka bisa lihat mukjizat. Ya, jadi iman mereka lebih kuat. Nah ini. Oleh karena itu, bukan syarat menjadi wali dia harus punya karomah. Sama sekali tidak. Tidak ada dalil sedikit pun. Wali itu harus punya karomah tidak. Dalam makna yang khusus. Iya. Wali itu apa kriteria wali? Allah sendiri sudah mengatakan dalam surat Yunus ayat ke-62 alladzina amanu uh, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattakun Ketahuilah wali-wali Allah itu mereka tidak takut dan tidak bersedih hati. alladhina amanu wa kanu yattakun Wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Itu saja syarat menjadi wali, sederhana. Iman dan takwa. Makanya derajat perwalian seseorang di sisi Allah itu bertingkat-tingkat sesuai dengan keimanan dan ketakwaan masing-masing. Makanya para nabi itu adalah tingkatan wali yang paling tinggi. Para nabi itu sekaligus juga para wali. Kenapa? Karena Allah mengatakan wali-wali Allah itu adalah orang yang beriman dan bertakwa. Para nabi dan rasul adalah orang yang paling beriman dan paling bertakwa. Makanya aneh kalau ada pemahaman para wali itu lebih tinggi dari para nabi. Ini pemahaman sesat ya pemahaman sebagian orang ternyata yang mereka inginkan apa jamaah sekalian kesesatan yang lain yaitu apa kalau dia sudah sampai derajat wali berarti dia sudah sampai derajat hakikat dia nggak perlu lagi sholat ya sholat itu hanya para nabi dan pengikutnya dia bukan pengikut para nabi dia lebih tinggi dari para nabi dia nggak perlu lagi sholat ini termasuk kekufuran mengingkari kerasulan para nabi mengingkari kerasulan Nabi Muhammad SAW yang Allah katakan Kul ayuhan ya nas, ini Rasulullah ilaikum jami'an. Katakan wahai manusia, aku adalah utusan Allah kepada kalian semuanya. Tapi ada orang yang meyakini, wali saya, dia nggak perlu lagi sholat. Dia sudah sampai derajat hakikat, dia tidak lagi syariat. Ini sama saja dia mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak diutus kepadanya. Iya. Dan pembagian agama syariat hakikat tidak ada di dalam Al-Quran, tidak pula ada dalam As-Sunnah. Itu hanya mengada-ada di dalam agama ya, mengada-ada, membual di dalam agama. Iya. Barangkali demikian, mungkin satu pertanyaan lagi. <laughs> Waktu sudah mau habis. Eh, ciri-ciri kehamilan seorang pada orang lain itu seperti apa? Penghambaan seseorang kepada orang lain. Ya, bentuknya banyak segala bentuk ibadah yang kita persembahkan kepada makhluk itu berarti penghambaan kepadanya semuanya misalkan berdoa kepada para wali yang sudah meninggal dunia atau kepada para nabi atau kepada malaikat sekalipun itu berarti menghamba kepadanya atau mempersembahkan hewan kurban atau meyakini dia bisa menimpakan musibah kepada kita seperti keyakinan sebagian orang katanya di pantai selatan ini ada penguasanya, dia bisa menimpakan tsunami kepada kita. Jadi mereka harus berikan sesajen, harus itu berarti menghamba kepadanya. Ya. Atau bertawakal kepadanya, bergantung hati kepadanya, itu ibadah. Dan juga insya Allah nanti akan datang bab khusus taat kepada pemimpin atau taat kepada ulama, taat kepada guru. Maksudnya ulama usuk, ulama yang jelek dalam hal menghalalkan yang sebenarnya haram kemudian mengharamkan yang sebenarnya halal ya sebagaimana dalam surat At-Taubah Allah Subhanahu wa taala berfirman ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah Orang-orang Yahudi dan Nasrani itu menjadikan ahli ibadah para pendeta dan ulama mereka sebagai Tuhan selain Allah. Maka sahabat Adi bin Hatim. Ketika itu baru masuk Islam. Dia tadinya Nasrani, Kristen. Kemudian dia masuk Islam. Maka beliau pun heran. Dan beliau berkata, "Wahai Rasulullah, kami tidak beribadah kepada para pendeta kami." Kenapa dalam ayat itu dikatakan kami menjadikan mereka sebagai Tuhan? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, bukankah para pendeta kalian menghalalkan yang Allah haramkan? kalian pun ikut menghalalkan ya babi haram mereka bilang para pendeta bilang halal mereka katakan halal dan seterusnya sebaliknya yang halal mereka haramkan kalian pun ikut kata sahabat uh, Adi bin Hatim iya memang seperti itu maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fatilka ibadatuhum." Itu yang dimaksud dengan peribadahan kepada mereka. Ya, intinya segala bentuk kesyirikan itu adalah penghambaan kepada selain Allah. Hatta orang yang mengaku nggak punya Tuhan, pada hakikatnya dia menyembah setan. Karena dia menuruti kemauan setan. Iya. Yeah. Barang siapa yang tidak menghamba kepada selain Allah, pada hakikatnya dia menghamba kepada makhluk.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 Walhamdulillahirabbil alamin. wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.